الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العلا كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث وأشرف الحديث ذكر الله تعالى وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدى الأنبياء وأشرف الموت موت الشهداء وعم العمى الضلالة بعد الهدى وخير العلم ما نفع وخير الهدى ما اتبع والشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى Dalam hadis Rasulullah bersabda amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. maka sesungguhnya paling benarnya ucapan, perkataan, kabar adalah Al-Qur'an. Waman asdaqu minallahi qila Waman ahsanu minallahi haditha Man asdaqu minallahi qila Siapa yang lebih jujur, lebih benar daripada Allah dalam firman-Nya? Siapa yang lebih bagus daripada Allah dalam firman-Nya? Wa autsaqar ula karena itu dalam berbicara jika berdasarkan Al-Qur'an maka itu pasti benar. Asdagul hadith kitabul kitabullah kalau bertentangan dengan Al-Quran itu namanya gombal percuma itu tidak ada artinya astagul hadis kitabul kitabullah wa awsagur ura kalimatul taqwa paling kuatnya tali adalah kalimat at-taqwa tali untuk mengikat iman tali untuk mengikat Islam atau tali penghubung dengan Allah penghubung dengan Rasulullah tali untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kalimatut taqwa karena itu takwa ini diwajibkan untuk disampaikan dalam setiap khutbah Jum'ah dan bahkan Allah mewasiatkan takwa kepada umat-umat dahulu dan yang akan datang sampai hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Anittaqullah Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walaqad wasayna benar-benar aku wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab Ajaran para anbiya yang membawa kitab Injil Zabur Taurat Zaburkah, Suhuf Suhufkah Dan juga kepada kamu di dalam Al-Quran wasiatnya apa? Ittaqullah, ittaqullah. Setiap saat ya Allah mengingatkan takwa kepada Allah. Karena itu paling kuatnya tali penghubung dengan Allah adalah kalimat tak takwa. Wa khairal milal millatu Ibrahim. Sebaik-baik ajaran-ajaran Ibrahim Anittabi' millata Ibrahim hanifa Allah. Allah merintahkan kepada Nabi ikuti ajaran Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim ini diikuti oleh ajaran para anbiya setelahnya. Bahkan kepada Sayyidina Muhammad ditetapkan dalam syariatnya di antaranya haji, di antaranya khitan. Dan banyak yang lainnya. Karena beliau Nabi Allah Ibrahim ini disebut Abul Ambia datuknya para nabi. Turunannya itu banyak jadi nabi. Kecuali sebagian sedikit. Seperti Nabi Allah Syuaib. Nabi Allah Syuaib itu dari kaum Arab. Bukan dari Bani Israel. Nabi Allah Syuaib itu bukan turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. salam nah, tapi hampir semuanya turunan Nabi Ibrahim ha? Nabi Allah Ayub itu ada khilaf ha? itu ada khilaf taib wa khairas sunan sunnatu Muhammad dan sebaik-baik sunan jalan aturan adalah sunahnya Nabi sunahnya Nabi Muhammad jalannya Nabi Muhammad Sunnah ini artinya itu macam-macam. Ada sunnah dalam ilmu fiqih. Ma yusabu fi'luh wa la yu'agabu tarkuh. Jika dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan enggak berdosa. Ada sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu hadis yaitu sama dengan hadis ma udhifa nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir yang diidhafakan ke nabi baik sabdanya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya dan lain-lainnya. Ada sunnah dalam bahasa itu at-tariqah jalan ada sunnah artinya al-khalaq atau al-fitrah sunnatullah allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila macam-macam itu sunnah artinya nah, karena itu sunnah yang dimaksud ada di sini adalah sebaik-baik jalan-jalan yang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nah, karena itu eh, jangan nanti orang mengartikan sunnah tadi itu dengan akal-akalannya aja ini baru-baru ini sudah ada dari orang wahabi ngomongnya lain lagi jangan kamu itu berbicara bid'ah nanti itu sudah dipersediakan untuk jawaban katakan aja apakah hal itu sunnah apakah maulid itu adalah sunnah nah, ya. jangan bid'ah lagi karena mereka sudah nggak nggak punya jawaban karena apakah itu sunnah tanya sama dia ini tahu nggak artinya sunnah dalam segi apa yang mau tanya? Dalam segi fikih. Dalam hadis, dalam apa? Ini sunnah apa yang ente maksud? Nah, kalau sunnah tadi itu adalah yang dimaksud adalah ajaran bisa. mansan sanna hasanatan falau ajruha. Siapa yang berikan contoh jalan yang benar, jalan yang baik, lo kan bagus. Sunnatan hasanatan, tidak ada masalah. Tapi kalau sunnah dalam hadis lain lagi pembahasannya. Mengadakan maulidnya tidak ada dalam sunnah, tetapi isinya ada dalam sunnah. Paham tak maksudnya? Kalau saya mengadakan misalnya eh, penataran, diskusi, isinya adalah tentang jilbab. Diskusinya tidak ada sunnah tapi isinya minasun minasun nah ngadakan maulid nggak ada tapi isinya karena di situ sifatnya nabi di situ ada sholawat nabi minasunnah paham nggak maksudnya ini nah, karena itu udahlah nggak usah bulat nanti bulatnya kamu itu berarti tambah nggak jelas nanti kebenaran dari itu dan tambah nunjukkan bahwa kamu adalah targetnya adalah mengkufurkan umat Islam, mensyirikkan umat Islam, mentaubelil umat Islam. Nah, jadi nggak usah bingung. Nah, jadi kita mau menjawab jawab apa nanti? Nah, kalau mau jawab secara hadis, mau secara fikih, mau menjawab secara tauhid, sunnah itu macam-macam. Nah, karena itu e, perlu diperjelas kalau anda belum tahu tapi kalau anda mau mengkaburkan ya nggak perlu diladenin sudah Taib asdaqul sunnah wa ahsan wa khairus sunan sunnatu Muhammad sebaik-baik jalan-jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam nah, karena beliau adalah utusan Allah di akhir zaman dan semuanya harus melalui pintu beliau sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam semua amal semua perbuatan semua itu harus dikembalikan sesuaikah dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam siapa yang taat kepada beliau berarti taat kepada Allah siapa yang cinta kepada beliau berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa asyrafal hadis zikrullah. Paling mulianya hadis ucapan adalah berzikir kepada Allah. Paling mulianya ucapan berzikir. Hah? jangan banyak komentar. Kalau enggak perlu zikir kepada Allah. Allah ciptakan lisan kita ini bukan hanya sekedar menjadi untuk jalannya makanan dan minuman tetapi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira hai orang-orang beriman berzikirlah kepada Allah yang banyak jangan makanan aja yang banyak masuk dan minuman apalagi ditambahi asap rokok yang paling penting banyaklah berzikir dengan lisan kamu kepada Allah dan juga zikir itu ada zikir dengan jawarih zikir dengan anggota badan yaitu dengan memperbanyak sholat dengan birrul walidah dengan bersedekah dengan menggunakan anggota badan dalam taat kepada Allah dan juga ada zikir bil qalb zikir dengan hati ya? dengan apa merenungi akas atas banyaknya nikmat Allah yang berikan dan bersyukur kemudian merenungi keajaiban makhluk Allah dan mengaguminya itu adalah termasuk zikir bil qalb nah wa ahsanal qisas hadzal quran paling bagusnya kisah-kisah ya Quran ini ceritakan itu Nabi Yusuf ceritakan Nabi Ibrahim ceritakan Nabi Musa ceritakan itu jangan film yang diceritakan paling bagusnya kisah-kisah Al-Qur'an kisah tadi itu diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah untuk apa? linutsabbita bihi fuadak untuk memperkokoh hati kita. Kamu misalnya kalau menjadi seorang pemimpin yang diganyang sama umat, lihat bagaimana ceritanya Nabi Musa. Supaya kamu jadi pemimpin yang kokoh hatinya. Kamu misalnya jika diderita dengan musibah, lihat Nabi Ayub. Bagaimana mendapatkan musibah dan sabar. Kamu jika mendapatkan masalah keluarga, lihat Nabi Allah Yusuf. Kamu jika menghadapi orang-orang yang dolim dan sebagai seorang da'i, lihat Nabi Ibrahim. Kamu jika sebagai seorang pejabat dan raja dan penguasa Lihat Nabi Sulaiman Kamu jika seorang yang miskin Lihat Nabi Allah Isa Kamu jika menjadi panglima Lihat Nabi Allah Dawud Terus demikian Hah? Itu semuanya kisah-kisah kamu ceritakan, kamu baca tabi-tabi fuadak untuk supaya hati kamu itu kokoh. Nah, banyak yang kamu contoh ada di situ nantinya. Nah, sehingga kamu ketika mendapatkan musibah melihat bagaimana Nabi Allah Ayub oh jadi musibah itu bukan adalah untuk menghancurkan kita. Ternyata Nabi Allah Ayub musibah begitu begitu Allah kasih kenikmatan setelahnya, menjanjikan kenikmatan aku akan sabar sebagaimana Nabi Allah Ayub terus demikian Hah? karena itu baca kisah-kisah Al-Quran supaya kokoh hati kamu wa khairan umur awazimuha sebaik-baik perkara-perkara itu yang ditetapkannya perkara yang tetap yang ada ajarannya yang ada ajaran ajarannya itu adalah sebaik-baik perkara sebaliknya wasyarrul umur muhdatsatuha sejelek-jelek perkara yaitu yang mengada-ngada daripada perkara itu mengada ngada nah kalau kita katakan sebaik-baik perkara dalam akidah yaitu yang ikuti nabi, nabi yang mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in terus Adapun akidah-akidah yang baru, ada Mu'tazilah, ada Rafidhah, ada itu syarrul umur. Itu mengada-ngada karena itu bukan kembali dengan yang dibawa oleh sahabat yang berasal daripada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha. Begitulah juga dengan segala sesuatu. Kalau sudah kembalinya kepada sahabat dan nabi, maka itu terjamin baik dan itulah dikatakan khairal umur sebaik-baik perkara adalah awazimuha yang tetap yang ada berdasar wa syarrul umur muhdatsatuha dan sejelek-jelek jelek sejelek-jelek perkara adalah yang mengada-ngada tidak berdasar sama sekali karena itu jangan mengada-ngada nah, dikembalikan lagi ada nggak dasar-dasarnya silahkan membuat sesuatu yang baru tapi berdasar anda membuat pondok berdasar anda membuat acara berdasar anda mengajar berdasar metode berdasar semuanya harus berdasar artinya tidak keluar daripada ajaran yang benar yang sudah ditetapkan Jangan mengada-ngada yang baru yang nggak ada ketetapannya. Ngadakan ulang tahun. Happy birthday, kemudian pakai trompet, pakai balon, pakai macam-macam itu dan ini. Ada dasar nggak ini? Nggak ada. Oh mensyukuri dengan kelahiran anaknya setiap tahun dengan menghatamkan Al-Quranul Karim dipanggil anak-anak yatim disantuni oh, berdasar nggak apa-apa jadi mengadakan sesuatu tapi harus berdasar yang ada ketetapannya dalam ajaran, jangan yang tidak berdasar. Nah, itu namanya syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah mengada-ngada yang tidak ada berdasar. Sebaik-baik perkara itu yang ada dasarnya. Gitu. Wa ahsanal huda hudal anbiya sebaik-baik petunjuk petunjuk para nabi. sudah jelas. Mereka tidak mengambil segala sesuatu dengan ukuran nafsu tetapi dengan bimbingan Allah adabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa asyrafal maut mautus syuhada sebaik-baik mati mati dalam keadaan syahid membela agama Allah lah, nggak ada peperangan. Jangan ngada-ngadakan peperangan. Ayo kita buat perang biar mati syahid. Ini nggak benar. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda eh, la tatamannau al adu. Jangan kamu itu berharap ketemu musuh perang. Was'alullahal afiyah mintalah kamu kepada Allah setiap saatnya al-afiyah ya, kesehatan, keselamatan, ketentraman. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau sudah memang harus bertemu dengan musuh, fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayangan pedang. Artinya terus maju, jangan jadi pengecut sampai mati sampai titik darah terakhir sampai kamu menjadi orang syahid jadi itu bukan ngada-ngada perang ayo kita bom-boman supaya mati syahid bukan tetap asis al-afiyah tapi kalau sudah berhadapan nggak boleh kita jadi pengecut surga ada di bawah bayangan pedang dalam arti maju terus sampai mati syahid begitu lah kalau enggak belum ada perang, tetap semangat jihad ada dalam hati kita. Membela agama Allah dengan cara berdakwah, dengan cara mengajar, dengan cara istiqamah, dengan cara mengajak orang makmurkan masjid, membaca Al-Qur'an, itu adalah sebagai bentuk jihad kita. Jika tidak berhadapan dengan musuh Kata Nabi SAW, Aksaru syuhada ummati ashabul furush. Paling banyaknya syuhadanya umatku, orang-orang mati syahid umatku, matinya di kasur ternyata.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 بمسالتنا أبي علي بن الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيله والمقدم مثلا حبيب عبد الرحمن السقاب وأوسر بن سكران وابن علي وشهاب ونجد الملا عبد الله عيسى الاكبر وابن أبو بكر المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صاحب من فخر الجيوش أبو بكر بن سعيد وقسم بن عفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خير بن شهاب أبو الحداد مرحب علي بن محمد بن سلام شد بكافة ثم مرحب عبد الله بن سلمان طاهر ثم الكافة نعم روي وصحنا بن حلة أرواح من مشارق الأنهار ثم إلى أرواح البلدة خصوصا حبيب جعفر بن زكب سيد بن زكب وأصول المغفرين من حضر في المجلس سابقا وراحكم شروف والكرامة وشهدك التوحيد ومشاركه بالنعم شبنية ووالدينا وليكم وأمواتنا وأموات المسلمين ولا تغشى المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم سنة إياكم كما أحبهم والمتابعة على سيدنا محمد ظاهر وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يعافنا ويعفو عنا ويرحمنا ويعذبنا فبله آملنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا يا سلام العافية في ديننا ودنيانا وفقنا وإياكم للخير فعنا وعنكم كل شر مسلم وظاهر ويتقبل جميع أعمال الصالحات وكفر عن الذنوب والسيئات وعلى هدينا يكون صالحة ومن سفر الآباء ومن هو الصالح في مثل جالسنا وإنما قصر قصرنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم ورحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا أخي الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين